Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada bab yang baru bab yang ke-41 dari kitab Syama'il Nabi karya Abu Aisyah Muhammad ibn Aisyah ibn Saurah At-Tirmidzi rahimallahu rahmatan wasi'ah. Ya, bab yang ke-41 adalah bab tentang salat duha penjelasannya salat duha memiliki kedudukan yang agung. Eh, salat duha di antara salat tatawu yang terdapat hadis berisi motivasi untuk mengerjakannya, waterib dan motivasi untuk melakukannya dan menjelaskan ganjarannya. Maka di antara hadis-hadis berkenaan dengannya yang menjelaskan urgensi salat ini terdapat dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiallahu anhu beliau mengatakan kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku dengan tiga hal. Berwasiat supaya aku tidak meninggalkannya sampai aku mati. Puasa tiga hari setiap bulan, kemudian sholat duha, kemudian tidur dalam keadaan sudah mengerjakan sholat witir. Maka dalam hadis ini terdapat dalil bahasanya sholat duha adalah di antara hal yang diwasiatkan oleh sang Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Dan wasiat adalah al-amru al-mu'akkad. Perintah yang ditekankan. Maka ini menunjukkan bahasanya sholat duha bukan hanya satu hal yang dianjurkan, namun dianjurkan dengan ditekankan. Kemudian terdapat dalam Sahih Muslim dari Abu Dhar Al-Ghifari yang nama aslinya Jundub bin Janadah radhiallahu Anusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yusbihu ala kulli sulama min ahadikum setiap ruas tulang kalian setiap paginya itu perlu sedekah disedekahi dan ini adalah sedekah dalam makna yang luas yaitu semua amal kebajikan oleh karena itu Nabi jelaskan tasbih adalah sedekah, tahmid adalah sedekah, tahlil ucapan la ilaha illallah adalah sedekah, takbir adalah sedekah. Mengajak pada kebaikan atau memerintahkan melakukan kebaikan sedekah, melarang kemungkaran juga sedekah. Dan mencukupi dari itu semua dua rakaat yang dikerjakan di waktu duha. Maka dua rakaat duha itu mencukupi sedekah untuk eh, anggota badan anggota badan ini itu ruas tulang yang di hadis disebutkan ada 360 ruas tulang. Yang ini dituntut dari setiap muslim setiap harinya. Di hari di mana di situ matahari masih terbit. Untuk bersedekah dengan sedekah sebanyak jumlah ruas tulang yaitu 360 sedekah. Dan makna hadis ini bahasanya susunan dari tulang-tulang ini. Tersusunnya tulang-tulang ini dan sehatnya tulang-tulang ini adalah min a'zami amillahi. Di antara nikmat Allah yang besar atas hambanya. Maka setiap tulang perlu sedekah yang disedekahkan oleh seseorang anhu untuknya. Liyakuna dalika supaya itu sebagai bentuk syukur terhadap nikmat ini. Wafihati salati dan dalam salat ini semua anggota badan itu bergerak tunduk mutadallilah dan merendah kepada Allah tabaraka wa taala. Fatakunu majuzian, maka jadilah di dua rakaat salat dua itu mencukupi sebagai kompensasi dan pengganti dari syukur nikmat atas selamatnya dan sehatnya anggota badan anggota badan ini Kemudian terdapat dalam Sahih Muslim dari Zaid ibn Arqam radhiallahu anhu, Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul awabin." Salat orang yang serius dan sungguh-sungguh kembali kepada Allah adalah hina tarmadul fisal, ketika anak-anak onta kepanasan. Maka waktu ini waktu eh, pasir itu terasa panas, sehingga anak unta kepanasan adalah afdalu awqati adaiha. Adalah waktu pelaksanaan sholat duha yang paling utama. Yaitu indama pada saat ye, telah lumayan panasnya, telah sangat Tashtaddu telah sangat panasnya terik sinar matahari. Dan mulailah al-fisal. Al-fisal maknanya sirarul ibil anak-anak onta mulai tahassu merasakan panasnya terik sinar matahari. Maka itu waktu sholat duha yang paling utama. Wa ingkana ha, meskipun waktu sholat duha dimulai sejak terbitnya matahari dan meningginya matahari seukur satu tombak yang kalau pakai menit ba'da setelah terbitnya matahari takriban kurang lebih rubuk sa'ah seperempat jam 15 menit kemudian yang tatu waktu sholat duha memanjang sampai matahari berada istiwa lurus fika kabati di tengah-tengah di tengah-tengah langit yang kalau pakai menit berarti kurang lebih 10 menit sebelum zawal. Ya, atau 10 menit sebelum tibanya waktu zuhur. Ya, dan uh, waktu terbit, waktu duhur itu ya, tidak konstan, tidak stabil, sehingga kita tidak bisa memberikan jawaban secara pasti kapankah waktu duha berakhir jam berapa. Tidak bisa. Ya 10 menit tadi dari Sa'abdul Razak 10 menit sebelum waktu subuh, sebelum waktu duhur. Wahada kulluhu maka ini semua adalah waktu sholat duha. Maka waktunya luas. Dan waktu yang paling afdal ketika matahari telah panas kurang lebih jam sebelasan. Eh, Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala menyebutkan sejumlah hadis-hadis tentang keutamaan sholat duha kemudian dikomentari maka hadis-hadis yang sahih ini dan yang semisal dengannya menjelaskan banyak solat pada waktu duha adalah hasanatun mahbubatun satu kebaikan yang disukai demikian di macam fatawa kemudian dari Yazid ibn Rizki dari Mu'adah Mu'adah adalah muridnya Aisyah maka Mu'adzah mengatakan, aku berkata kepada Aisyah, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat duha? Jawaban Aisyah, iya. Sholat duha yang Nabi kerjakan empat rakaat dan Nabi tambahi, masya Allah, sebagaimana yang Allah kehendaki. Ya, maka kalimat ini masya Allah ya, dalil sebagian ulama yang mengatakan tidak ada maksimal rakaat sholat duha. Di sini riwayat Muslim. Fihi maka isyarat di sini penjelasan bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat duha sebanyak empat rakaat dan Nabi tambahi rakaat tersebut, masya Allah ala hadal adat dengan bilangan yang Allah kehendaki. Oleh karena itu idat tayasar jika memungkinkan bagi seorang muslim maka dia bisa sholat duha dua rakaat, bisa empat rakaat, bisa enam rakaat, bisa delapan rakaat. Fala haraja alaihi maka itu tidak mengapa. Kullu dhalika ja'bi sunnah. Semuanya ada dalam hadis. Qil dan ada yang berpendapat mayita salat duha delapan rakaat. Pendapat yang lain mengatakan mayita maksimal salat duha Ini atau ini. maksimal salat ada yang berpendapat maksimal salat duha 8 rakaat, wakil pendapat yang kedua mengatakan maksimal salat duha belas rakaat, Wakil dan pendapat yang ketiga mengatakan laisa li aksariha haddun. Tidak ada batas maksimal rakaat salat duha. Bahkan seorang itu yatanafal. Dia mengerjakan salat sunnah mayatayasar. Apa yang mudah baginya di waktu ini. Di antara dalil pendapat yang ketiga, laisa li aksariha haddun adalah kalimat wa yazidu masya'allahu. Kemudian dari Humaid At-Tawil dari Anas bin Malik dia mengatakan Sehingga ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan salat duha sebanyak enam rakaat. Catatan kaki di sananya terdapat Hakim ibn Muawiyah dan dia mastur. Ya, dia mastur tidak diketahui datanya dan Ziyad ibn Ubaidillah dan dia makbul. Akan tapi Diatkan oleh Tabrani dalam Mu'jam Awsat dari Umar ibn Khalid ibn Ibad dari Ziyad ibn Ubaidillah ibn Rabi dari Al Hasan dari Anas. Ya, maka berarti makbul itu e, derajatnya Hasan jika dia memiliki penguat. Nah, di sini disampaikan oleh Saab Razak ada penguatnya riwayat atau beroni. penjelasannya fi hadis ini bahasanya salat duhanya Nabi itu enam rakaat ini tidaklah bertabrakan dan bertentangan dengan keterangan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu anha. Li'annaha qalat karena Ibnu Aisyah sendiri mengatakan wa yazidu masyaallah. Maka Nabi terkadang salat dua empat rakaat, enam rakaat, bahkan masih ditambah lagi sebagaimana Allah kehendaki. Dari Abdurrahman ibn Abi Laila, beliau mengatakan, tidak ada satupun sahabat yang memberitakan kepadaku kalau dia melihat Rasulullah SAW Alaihi Wasallam mengerjakan sholat duha kecuali Umuhani. Fa maka Umuhani, ini Umuhani ini anaknya Abu Talib, sepupunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa innaha Umuhani hadasat bercerita bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumahnya saat Fatu Mekah. Lantas mandi, kemudian sholat delapan rakaat. Tidaklah aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan satu sholat pun yang lebih cepat dari delapan rakaat tersebut. Namun meskipun ringan dan cepat, Nabi menyempurnakan rukuk dan sujud. Diatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Maka Nabi sabbaha mengerjakan sholat sunnah ya, sebanyak delapan rakaat. Artinya sholat sama nih rakaat. Mengerjakan delapan rakaat. Dan sholat sunnah disebut dengan subuhah Dan ini adalah mintas minta semiyati syai' di afrodihi. Menamai sesuatu dengan sebagian anggotanya. Contoh yang lain adalah lima ekor kambing. Maka kambing disebut dengan ekor. Maka ini menamai sesuatu dengan sebagian bagiannya. Disebut ekor saja dan yang dimaksudkan adalah keseluruhan. Aku tidak melihat batang hidungnya sejak di seminggu ini, sejak di, tiga hari yang lewat. Maka disebutkan cuma batang hidung dan yang dimaksudkan adalah keseluruhan. Ini namanya tasmiyatus syai' di afrodihi. Fatusama maka solat sunnah disebut subahah dan disebut juga dengan sajadah. Wahadal adat dan bilangan ini delapan rakaat itu masuk dalam keumuman perkataan Aisyah radhiallahu anha wa yazidu masya Allah. Nabi tambahi sebagaimana Allah kehendaki. Ini perkataan Abdurrahman ibn Abi Laila, aku tidak pernah melihat uh, atau perkataan Ummu Hani, aku tidak pernah melihat Nabi mengerjakan satu solat yang lebih cepat dari itu, namun sempurna ruku dan sujudnya. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakannya secara ringan. Illa akan tetapi Nabi ruku sampai tenang dalam keadaan ruku, sujud sampai tenang dalam keadaan sujud. Maka ringan dan cepat ini berbeda dengan solatnya Nabi di malam hari. Kalau di malam hari fa'inau kana yutiluha. Maka dari salatnya dinikmati dan dilama-lamain. Dan salat Nabi di waktu di duha tidak di tidak dilama-lamakan. Ya, namun cepat saja. Kemudian dari Abdullah bin Syaqiq, aku bertanya, aku berkata kepada Aisyah, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan salat duha? Qalat Aisyah mengatakan tidak pernah kecuali manakala Nabi datang min maribihi dari safarnya. Kecuali manakala Nabi pulang safar sebagaimana disarahnya. atau sebelumnya hadis ini juga dilihatkan oleh Muslim berarti sahih. Ila ayakuna ja'amin safarin. Kecuali pada saat pulang safar. Maka hadis ini menyelisih, zahirnya menyelisih hadis-hadis yang menetapkan sholatnya Nabi di waktu duha. Dan para ulama menyimpulkan hadis tentang sholat duha ada tiga kategori. Yang pertama, isinya menetapkan sholat duha secara mutlak. Semisal perkataan Aisyah ketika ditanya apakah Rasulullah apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam <coughs> mengerjakan sholat duha, Aisyah mengatakan iya, empat rakaat, wa yazidu masya Allah. Yang kedua, hadis yang isinya Salat duha Nabi itu muqayyad, dibatasi dengan kedatangannya dari safar. Contohnya perkataan Aisyah yang di hadis yang baru saja kita baca. Kemudian yang ketiga adalah meniadakan kalau Nabi pernah sholat duha sama sekali. Contohnya perkataan Aisyah radhiallahu anha yang mengatakan, "Ma wa masabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duha qat." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sholat sunnah duha. Catatan kaki diatkan oleh Al Bukhari. Maka untuk hadis jenis yang ketiga ini dimaknai dengan Aisyah meniadakan kalau dia melihat Nabi sholat duha dan tidak meniadakan adanya sholat duha pada Nabi. Uh, li'annaha karena Aisyah menetapkan sabatat indaha terbukti menurut beliau adanya salat duha dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan riwayat bukan berdasarkan melihat langsung maka ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merutinkan salat duha oleh karena itu Aisyah tidak melihat Nabi mengerjakan salat duha namun di sisi yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong dan memotivasi Abu Hurairah untuk merutinkan sholat duha. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, maka apakah yang afdal adakah merutinkan sholat duha sebagaimana dalam hadis pesan Nabi kepada Abu Hurairah ataukah yang lebih utama adalah tidak merutinkan sholat duha dalam rangka meneladani dan mencontoh praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka masalah ini satu hal yang di antara perkara yang tanazza'u fihi. Mereka para ulama berselisih tentangnya. Kesimpulan dari <coughs> Ibnu Taimiyah wal asbahu dan yang menyerupai kebenaran. Makna terjemah terleknya. Yang lebih menyerupai kebenaran, lebih mendekati kebenaran. Ini ya, terjemah bebasnya wal asbah dan pendapat yang paling kuat kita katakan maka namudawiman ala qiyamil lail. Siapa yang rutin qiyamul lail, agnahu an mudawamati ala salatid duha. Maka itu sudah mencukupi, tidak perlu merutinkan salat duha. Sebagaimanakah demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi itu rutin salat malamnya, maka duhanya tidak rutin. Wa makana yanamu min qiyamil lail. Siapa yang ketiduran sehingga tidak pernah sholat malam sebagaimana Abu Hurairah. Karena beliau begadangan untuk merojaah hafalan hadis. Sampai larut malam. Maka eh, Abu Hurairah tidak e, bukanlah sahabat yang merutinkan sholat malam. Ya, maka fasolat duha badalun an qiyamil lail. Maka merutinkan sholat duha perlu dilakukan sebagai ganti sholat malam. Ya, maka Nabi berpesan kepada sahabat yang tidak rutin sholat malam. Semisal sahabat Abu Hurairah. Itu kesimpulan <coughs> Ibn Taimiyah. Ya, bahasanya yang rutin sholat malam, maka yang lebih afdal bagi dia mencontoh Nabi. Tidak rutin sholat duha. Dan yang tidak rutin sholat malam sebagaimana Abu Hurairah, maka berlaku padanya wasiat Nabi, rutinkan sholat duha. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia mengatakan Nabi terkadang sering sholat duha sampai-sampai kami katakan Nabi tidak pernah tidak sholat duha. Dan di hari-hari yang lain Nabi tidak pernah sholat duha. Sampai-sampai kami katakan Nabi tidak pernah sholat duha. Catatan kaki diatkan oleh eh, oleh At-Tirmidzi di jaminya di sanadnya terdapat Muhammad ibn Rabi'ah dan dia saduk kemudian ada Fudail ibn Marzuk dan dia saduk Yahim terkadang waham ditambah Atiyah al-Ufi dan dia Taib melakukan tadlis kesimpulannya di sini sanadnya Taib maka isi hadis ini menjelaskan bahasanya lam yu'had ay lam yu'raf tidaklah dikenal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al mudawamah merutinkan sholat duha. Wa inna namun hanyalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duha ahyanan terkadang dan meninggalkannya terkadang. Maka sanad hadis ini taif, namun isinya benar. Bahasanya Nabi tidak merutinkan sholat duha. Dengan alasan yang tadi telah disebutkan, Aisyah tidak pernah melihat Nabi sholat duha. Meskipun Aisyah tahu kalau sholat dua itu dituntunkan berdasarkan riwayat. <coughs> nah, kemudian dari Abu Ayyub Al Ansari. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena yudminu punya kegemaran mengerjakan empat rakaat. Ya, Ingda zawal ketika matahari bergeser ke barat. Maka aku tanyakan wahai Rasulullah, Anda menggemari empat rakaat ketika matahari geser ke barat. Maka Nabi mengatakan bahasa pintu langit terbuka ketika matahari geser ke barat. Fala turtaju hatta tusala az Maka e, tidaklah kemudian eh, tidaklah ditutup sampai dikerjakan salat duhur maka aku ingin naik untukku di waktu tersebut kebaikan. Dan aku tanyakan, akhir nakiro'ah, apakah ada bacaan di setiap rokaat tersebut, empat rokaat tadi? Abu Ayyub mengatakan iya. Kemudian aku tanyakan, apakah kemudian ada ucapan salam yang berfungsi sebagai pemisah? Nanti dua rakaat salam, dua rakaat salam. Abu Ayyub mengatakan tidak. Catatan kaki, diat kelima, juga diat kelimam Ahmad dalam musnad. Dan Ibnu Majah. Dalam sananya terdapat Ubaidah ibn Mut'aib dan dia rawi yang daif. Namun memiliki syahid. selain itu penguat, namun sahabatnya berbeda. Dari hadis berikutnya setelah itu. Illa akan tetapi disebutkan tidak adanya ucapan salam yang menjadi penyela. Ini adalah keterangan yang bersendirian dibawakan oleh Ibu Ubaidah dan tidak ada penguatnya. Dan hadis yang ke-294 dari sahabat Ayub sama berarti dia mutabi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan redaksi yang semisal. Kalau mutabi artinya penguat dengan sahabat yang sama. Sama-sama Abu Ayub. Kemudian uh, penjelasannya. Yeah. minu engkau menggemari. Yang dimaksud dengan menggemari tudawimu merutinkan empat rakaat ingda zawal. Wal murad yang dimaksud dengan ingda zawal adalah ba'da zawal. Sebagaimana dalam hadis Abdullah ibn Sa'id eh, al-ati yang akan datang berikutnya. Ya, di sana disebutkan kalau Nabi salat empat rakaat Ba'da setelah matahari geser ke barat sebelum mengerjakan sholat duhur. Sehingga berarti empat rakaat tersebut adalah qobliyah sholat rawatib duhur yaitu qobliyah. Maka hadis ini walladhi ba'dahu maka hadis ini 293 sampai akhir judul akhir bab berkaitan dengan qobliyah duhur dan tidak berkenaan dengan sholat duha. Ini, maka pembahasan tentang sholat duha berakhir di hadis 292. Hadis 293 sudah tidak lagi membahas sholat duha. Nabi katakan pintu langit terbuka saat matahari, uh, eh, mata geser ke barat. Falatur taju maknanya latur laku. Tidaklah ditutup pintu-pintu langit di waktu ini bahkan terbuka sampai sampai sholat duhur dikerjakan. Maka dalam hadis ini terdapat motivasi untuk muhafadah. Merutinkan empat rakaat setelah matahari geser ke barat sampai sebelum iqamah sholat duhur dikumandangkan. Maka aku suka naik untukku di waktu ini khairun kebaikan. Maka dan sholat adalah min a'zamil khair termasuk kebaikan yang paling besar dan yang paling mulia. Dan ada yang bertanya kepada Abu Ayyub apakah di setiap rokaat terdapat kiroah. Artinya hal apakah di setiap rokaat terdapat kiroah, maka Abu Ayyub mengatakan iya. Artinya yang dimaksud dengan kiroah, membaca Al-Fatihah dan membaca ayat atau surat setelah Al-Fatihah. Apakah ada untuk ucapan salam pen, eh, sebagai pen, eh, sebagai jeda? Maka Abu Ayyub mengatakan tidak Hada maka ini menunjukkan bahasanya salat tersebut dikerjakan tanpa ada ucapan salam sebagai uh, ucapan salam penyela. Namun tadi telah disebutkan di catatan kaki riwayat ini bersendirian diriwayatkan oleh perawi yang bermasalah. Oleh karena itu yang lebih utama adalah empat rakaat tersebut dikerjakan dengan adanya ucapan salam penyela menimbang keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat sunnah di malam hari dan siang hari itu dua rakaat salam, dua rakaat salam. Ya tentang uh, e, salat laili wan nahar matna matna diriatkan oleh al musannif at-Tirmidzi di jami'nya dan yang lain. Saya Ibnu Bas di Majmu' Fatawa di jilid 12 mengatakan sanatnya sahih. Ya, meskipun perlu diketahui ada ulama yang mentaifkannya. Mentaifkan tambahan wan nahar. Kalau sholatul laili matna matna itu sahih. Diatkan oleh Bukhari. Nah, tapi ya, tambahan wan nahar ah, itu diperselisihkan. Saya Ibnu Bas rahimallahu taala dan beliau muhadis ya, termasuk yang menilai bahasanya tambahan an-nahar itu sahih. Kemudian dari Mujahid dari Abdullah ibn Sa'ib, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena yusali arba'an Salat empat rakaat setelah matahari geser ke barat sebelum mengerjakan salat duhur. Nabi katakan ini adalah waktu dibukanya pintu-pintu langit dan aku ingin agar naik untukku di waktu ini amalun saleh amal saleh. Ya. Maka hadis eh, eh, hadis Abdullah ibn Sa'ib radhiallahu anhu semakna dengan hadis Abu Ayyub al Ansar yang telah lewat. Wafi isinya mayatulu sorohatan ya, menunjukkan secara gamblang bahasa empat rakaat yang dirutinkan oleh Nabi adalah sholat rotib duhur belia, Maka isi hadis ini adalah alhasil dorongan dan motivasi untuk mengerjakan sholat empat rakaat ini sebelum sholat duhur. Hadis yang terakhir dari Asim ibn Damra dari Ali-nya anda usulnya Ali karena Yusali beliau salat empat rakaat sebelum duhur. Dan Ali menyebutkan bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yusaliha mengerjakannya Inda Zawal. Inda Zawal tadi maknanya Ba'da Zawal. Bukan pas saat Zawal. Karena itu waktu terlarang untuk salat Namun Ba'da Zawal. Wa yamutu fiha dan beliau panjangkan. Wa yamutu fiha artinya yutilu fiha al-kira'ata Nabi lamakan bacaannya dan Nabi lamakan rukuk dan sujudnya. Ya demikian yang kita baca sembatan malam hari ini Wassalamualaikum ala wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa udawana rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha wa atubu ilaik.